Dan ilmu tanjim terbagi menjadi dua bahagian. Ilmu tasyir dan ilmu ta'thir. Ilmu at-tasyir. Ilmu yang mempelajari perjalanan-perjalanan bintang. Maka dengannya kita mengetahui arah kiblat. Dengannya kita mengetahui eh, ainam waktu zawal dan seterusnya. Dengannya kita mengetahui awqatus salawat. Yang demikian ini boleh dan bukan perkara yang dimakruhkan sama sekali. Yang kedua yang disebut dengan ilmu ta'thir. Ilmu yang memberikan asar, Yang mendatangkan pengaruh. Yaitu ilmu yang mana keadaan-keadaan falak, keadaan-keadaan yang ada di langit dengan perjalanan bintang-bintang tersebut dijadikan sebagai dalil dengan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi. Dihubungkan karena bintang ini seperti ini, gerakannya demikian, maka akan terjadi demikian di muka bumi. Dan yang inilah yang menjadi pembahasan beliau rahimahullah taala. Di mana mereka yang percaya dengan ilmu tanjim ini meyakini bahwasanya di sana ada pengaruh yang lain dari selain Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan sesuatu di dalam memunculkan sesuatu kejadian-kejadian yang ada di muka bumi dari meninggalnya seseorang ataukah akan lahirnya seseorang ataukah akan diteruskannya peperangan ataukah diadakan asilm perdamaian dan seterusnya dengan melihat dan meramal keadaan-keadaan atau perjalanan-perjalanan bintang. Yang inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu cabang dari ilmu sihir. Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihir zada ma zada dalam riwayat Abi Daud Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Abbas barang siapa yang mengambil manfaat sesuatu dari ilmu nujum ilmu tanjim maka sungguh dia telah mengambil salah satu bagian dari ilmu sihir semakin bertambah ilmu nujumnya ilmu tanjimnya maka semakin bertambah pula ilmu sihirnya di sini menunjukkan bahwa ilmu tanjim ini salah satu cabang dari ilmu as Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Tauhid berkenaan tentang permasalahan tanjim. Ya, karena ini termasuk di antara perkara-perkara membatalkan tauhid. Qala al-Bukhari fi sahihih Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, qala Qatadatu, berkata Qatadah. Yani ini menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan athar ini secara ta'liq, muallak. Yang dimaksud dengan ta'liq yaitu apabila Imam Al-Bukhari rahimahullah taala sengaja tidak menyebutkan sanatnya secara tersambung ya tidak disebutkan dari mana dia mengambil riwayat tersebut dijatuhkan apakah gurunya yang dijatuhkan ataukah gurunya dan guru-gurunya atau bahkan seterusnya ya. bahkan mungkin langsung disebutkan perkataan tabi'i tersebut ataukah perkataan sahabi ataukah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tanpa sanad biasanya Imam Al-Bukhari menyebutkan ini dalam di saat beliau memberikan judul-judul bab. Nah, dan di antara kitab-kitab para ulama, kitab Imam Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala lah yang paling banyak terdapat di dalamnya hadis-hadis yang seperti ini, muallaq. Hadis ta'liq. Adapun dalam sahih Muslim sangat sedikit sekali Ya, sebagian menyebutkan 12, sebagian menyebutkan 11. Itu pun kalau dihitung-hitung terjadi takrar, ada pengulangan. <coughs> Sampai kepada 6 atau 5 saja. Naam. Tapi dalam sahih al-Imam Bukhari rahimahullah tersebar banyak. Namun perlu diketahui bahwa hadis-hadis taklik ini ya tidak termasuk dalam inti kitab tidak termasuk dalam inti kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Oleh karena itu tidak benar bagi kita menukil hadis muallak yang tanpa disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang tersambung. Lalu antum sebutkan misalnya riwayat tersebut tanpa antum mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan Bukhari muallakan. Ya, ta'liq. Namun antum hanya sebutkan hadis ini diriwayatkan Bukhari. Titik. Ini salah, clear. Tidak diperbolehkan demikian karena hadis-hadis ta'liq tersebut bukanlah termasuk syarat sahihnya Al-Imam Al-Bukhari. Oleh karena itu, para ulama <coughs> yang mengkritik Hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, mereka sama sekali tidak menyinggung hadis-hadis muallaknya. Al-Imam Al-Bukhari. Karena mereka tahu itu bukan dari somimul kitab. Bukan dari inti kitab. Nah, dan sengaja Al Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan ya, terkadang hanya dijadikan sebagai judul. Atau beliau sebutkan dan tidak menyebutkan sana tersebut Karena hadis tersebut tidak marfu' misalnya. Bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini perkataan Qatadah. Beliau sebutkan tanpa sanad. Karena syarat sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah beliau mensyaratkan marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah secara sharih jelas ataukah secara hukum. Nah, sehingga beliau tidak menyebutkan sanadnya. Beliau menamakan kitab beliau judul Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang sebenarnya beliau namakan Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar fi ayami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Makna musnad yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan terkadang Al Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis itu dengan tanpa sanad yang tersambung, yakni dengan muallak. Karena hadis tersebut tidak termasuk dalam syaratnya Al Imam Al-Bukhari. Ya, walaupun hadis itu sahih tapi tidak termasuk dalam syaratnya Imam Bukhari sehingga beliau sebutkan secara taklif dan kadang di kitab beliau yang lainnya beliau sahihkan. Naam. Qala Qatadah berkata Qatadah Ibnu Di'amah Sadusi Abu Khattab Al-Basri rahimahullah taala thiqah dan sebagian menuduh beliau terpengaruh pemikiran Al-Qadariyah. Kata beliau rahimahullah, khalaqallahu hadhihi nujuma li thalathin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hal. Zinatan lis-sama. Untuk menghiasi langit warujuman lisyayatin dan untuk melempar para syaitan, syaitan yang mencuri berita-berita dari langit. Wa alamatin yuhtada biha dan sebagai tanda-tanda yang jadikan sebagai alat untuk membimbing kita dari sisi arah. Maka dengannya kita mengetahui bahwa ini arah kiblat. Dan dengannya kita mengetahui bahwa ini waktu al-isya dan seterusnya. Maka dengan inilah yang diizinkan di dalam syarak untuk menggunakan bintang-bintang tersebut sebagai perhiasan rajm syayatin demikian pula sebagai alamat wa alamatin wa bin najmihum yahtadun dan dengan bintang itulah mereka mendapatkan bimbingan yang bimbingan dari sisi arah mereka mengetahui itu faman ta'awwala fiha ghaira dzalika akhta'a barang siapa yang mentawil yang membawa kepada selain itu maka sungguh dia telah keliru wa adha'a nasibah dan dia telah menyanyiakan bahagiannya wa kallafa ma la ilma lahu bihi dan dia membebani dirinya dengan apa apa yang dia tidak memiliki ilmu dengannya. Intah. Nah, kata beliau selain itu tidak diperbolehkan. Hadis ini yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq juga diriwayatkan oleh Abdul Razak, Abad bin Humaid, Ibn Jarir, Ibn Munzir dan selain mereka. Nah, di luar sahih al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka di sini menunjukkan bahwa ilmu nujum sudah ada di zaman kota ada bahkan sebelumnya telah ada dari kalangan para tukang sihir mereka juga mempelajari di antara cara-cara mengetahui sihir tersebut adalah dengan mempelajari ilmu at-tajim sebagaimana yang pernah kita sebutkan dari keadaan Herakles raja Romawi. Di samping dia seorang raja dan di samping dia seorang yang membaca kitab, dia juga mempelajari ilmu at-tanjim. Mempelajari ilmu sihir. Nah, dengan itu dia mengetahui adanya kejadian suatu kejadian di muka bumi dengan tanda-tanda yang ada di langit. Ini menunjukkan bahwa masyhur di kalangan mereka bahkan sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah masyhur ilmu seperti ini di kalangan tukang sihir. Wa kariha Qatadatu ta'alluma manazilil qamar. Dan Qatadah rahimahullah tidak menyukai atau membenci untuk mempelajari kedudukan-kedudukan bulan. Nah, mungkin yang yang beliau khawatirkan adalah saddun lidzari'ah. Jangan sampai terarah kepada ilmu mempelajari ilmu at-ta'thir dengan mengetahui manazilul kamar. Nah, walam yurakhis Ibnu Uyainah fi dzakara harbun anhu dzakarahu harbun anhuma. Dan Ibnu Uyainah tidak memberikan keringanan dalam hal mempelajari manazil qamar, kedudukan-kedudukan bulan. Nah, telah disebutkan oleh Harb dari keduanya. Yang dimaksud di sini Harb bin Ismail Abu Muhammad Al-Kirmani termasuk salah seorang dari murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق Adapun Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahuya, Ishaq bin Ibrahim, bin Makhlad rahimahumallahu taala membolehkan. Nah, alhasil selama mempelajari kedudukan bulan tersebut tidak menyebabkan terseretnya mereka ke dalam ilmu at-ta'thir, maka asal hukumnya boleh. Ya. Dan para ulama yang dinukilkan dari mereka bahwa mereka melarang yang demikian dibawa kepada kekhawatiran mereka. Jangan sampai tatkala mereka mempelajari ilmu perbintangan tersebut, mempelajari kedudukan bulat, mengantarkan mereka untuk terjatuh ke dalam ilmu at-tajim yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la yadkhuluna al-jannata." Ada tiga golongan yang mereka tidaklah masuk ke dalam surga. Mudminul khamri. Yang pertama adalah yang senantiasa minum khamar. Wa musaddiqun bisihri dan membenarkan sihir. Di antaranya membenarkan ilmu at-tanjim. Wa qati'ur rahim dan yang memutus tali silatu ar-rahim. Naam. Rawahu Ahmadu wa Ibn Hibbana fi sahihihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban di dalam sahihnya. Namun disebutkan di sini di catatan kaki bahwa Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala melemahkan riwayat ini. Ya. Melemahkan riwayat ini. Dan hadis ini menjelaskan pada kita tiga amalan yang menyebabkan seorang dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud di dalam hadis ini tiga golongan yang mereka tidak masuk ke dalam syurga, sementara yang disebutkan adalah al-kabair dosa-dosa besar yang tidak menyebabkan seorang itu keluar dari Islam memutuskan tali silaturahmi ya senantiasa minum khamar dan tidak berhenti darinya dan musaddiqun bisihir membenarkan sihir terjadi khilaf dalam masalah ini walhasil diantaranya ada al-kabair yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam sehingga mereka pun mentakwil hadis ini tiga golongan yang tidak masuk ke dalam surga maksudnya la yadkhulunal jannata dukhulan awwaliyan ya mereka tidak masuk ke dalam surga tidak tergolong orang-orang yang awal masuk ke dalam surga karena mereka akan dilemparkan terlebih dahulu ke dalam neraka lalu kemudian mereka dibersihkan lalu setelah itu dimasukkan ke dalam surga nah atau yang dimaksud hadis ini adalah orang-orang yang menganggap halal perbuatannya dia menganggap halal minum khamar menganggap halal memutuskan tali silaturahmi maka yang demikian ini pun dibawa kepada la yadkhulun jannah ay hum yakfurun mereka telah kafir karena menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Nabi rahimahullah taala yang paling sering dalam mentakwil hadis-hadis tersebut. Namun para ulama tidak menyukai ya untuk mentakwil hadis-hadis yang seperti ini. Sebab kalau kita mentakwil seakan-akan ancaman yang keras yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis ini dan yang semisalnya seakan-akan dihilangkan dan diabaikan. Ya, maka dalam hadis-hadis seperti ini mereka menyatakan Amir Ruha Kamajat. Biarkan sebutkan hadis itu sebagaimana mestinya. Agar kemudian orang yang mendengarkan lebih terkesan bagi mereka. Lebih terketuk hatinya untuk meninggalkan kemaksiatan. Namun kalau kita jelaskan pada mereka bahwa orang demikian tidak kafir, yang dimaksud tidak masuk ke dalam surga, yakni dukulan awalin dan seterusnya, ya seakan-akan uh, bobot yang semestinya tadi berat menjadi ringan. Nah, dan orang yang mendengarkannya layar ta'id seperti irtiatnya mereka ya tak kalah mendengarkan hadis tersebut secara mutlak. Oleh karena itu para ulama menasihatkan tatkala kita memberikan mau'izah, memberikan nasihat di hadapan kaum muslimin, orang-orang umum, maka kita tatkala menyebutkan hadis-hadis tersebut jangan ditakwil-takwil. Jangan ditafsir, biarkan seperti itu. Ya, agar kemudian lebih terkesan dalam hati mereka dan mereka uh, dengan bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil disebutkan hadis ini syahidnya adalah pernyataan musaddikun seher, Sebab ilmu tanjim termasuk dalam salah satu jenis sihir. Naam, namun hadis ini sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi dilemahkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bisawab. Ila huna ya ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.